قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Ibu sekalian, kita lanjut mengenai fikih wanita. Kemarin pas hari apa kemarin? Jumat ya. Jumat sore kita bahas tentang pembahasan sampai mahram Kemarin ada mahram dibagi berapa macam? Mahram ada berapa macam ya, itu? Dua. Yang pertama mahram. Yang pertama mahram apa? Muhabbat. Muhabbat artinya apa? Mahram selamanya. Yang kedua muakkad artinya mahram sementara. Berarti ada yang selamanya mahram nggak boleh dinikahi. Ada yang cuma sementara. Ini belum kita bahas yang sementara belum. Kemarin sampai mahar abad, Mahar abad itu dibagi dua. Iya kan? Iya, yang pertama berdasarkan nasab. Ada berapa? Tujuh. Yang pertama. Ibu dan nenek ke atas. Yang kedua anak perempuan dan cucu ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari jalur ayah. Yang kelima, bibi dari jalur ibu. Yang keenam, keponakan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, keponakan dari saudara perempuan. Nah kalau anak hasil zina boleh nggak dinikahi? Boleh nggak dinikahi? Jadi kemarin sudah kita simpulkan anak hasil zina tidak disandarkan pada bapaknya. Nah sekarang ini anak ini kalau tidak disandarkan sandarkan pada bapaknya, boleh nggak dinikahi? Jawabannya tidak boleh. Ya ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Nah, kemudian ada mahram karena pernikahan ada berapa? Empat. Yang pertama istri dari ayah. Istri dari ayah. Berarti apa? Ibu tiri. Istri dari ayah. Berarti ibu tiri. Bapaknya nikah lagi. Berarti ibu tiri. Berarti ini juga termasuk kalau bapaknya itu punya istri lebih daripada satu ibu-ibu ya disebut ibu apa ya kalau ibunya soalnya gitu ya Hah? Ibu madu ya istri-istri dari bapaknya tadi ini semuanya jadi mak makhluk ya semuanya jadi makhluk kemudian yang kedua ibu dari istri ibu dari istri berarti apa mertua ibu mertua ingat ini makhluk abad selamanya berarti tidak ada mantan mertua kalau mantan istri ya? ada, mantan mertua nggak ada. Ya, mantan mertua ini nggak ada. Jadi selama terjadinya akad, terus akad nikah, maka sudah jadi mahram, mahramnya mahram selamanya. Kemudian yang ketiga, anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri. Dengan syarat ibunya sudah disetubuhi. Kalau akad belum. Tunggu ibunya malam pertama dulu dengan ibunya. Baru ketika itu dijadikanlah itu mahram. Jadi anak perempuannya ini jadi mahram, anak perempuan dari istri. Berarti ini istrinya ini ya dulu punya anak dengan yang lain kemudian nikah lagi. Kemudian yang keempat istri Tadi kalau anak perempuan dari istri kemarin ada tambahan anak perempuan dari anak perempuan perempuannya istri. Berarti apa itu? Anak perempuan. dari istri punya anak perempuan lagi. Cucu tiri. Cucu. iya kan? anak. perempuan ini punya anak perempuan lagi. Iya dari istrinya ini, istrinya langsung yang dia dikali. Istri ini ya, istri ini bawa anak perempuan deh, ya. punya anak perempuan lagi. Sebut apa berarti? ini Ya, diri Ini termasuk mahar Kemudian yang keempat, istri dari anak laki-laki. Berarti apa? Menantu menantu juga di sini mahram selamanya. Istri dari anak laki-laki. Jadi ini mahram selamanya. ini mana ada catatan. Luar ada catatan apa? Boleh bagi laki-laki menikahi anak perempuan dari istri ya, pertamanya. Boleh laki-laki menikahi anak perempuan dari istri bapaknya. Ini, ini istri bapaknya, sebentar. Ini bapak. Iya kan? Ini bapaknya. Sebentar. Ini bapaknya. Terus punya istri. Istri ini bawa anak perempuan. Berarti apa? Saudara tiri. Berarti saudara tiri boleh dinikahi. Paham? ini kan bapak kita, bapak kita nikah meneh. Terus istri ini ibu tiri bawa anak perempuan. Berarti saya dengan anak perempuannya itu itu kan saudara diri boleh menikah sepakat ulama seperti itu ini sepakat ulama satu lagi juga anak perempuan dari istri anaknya anak perempuan dari istri anaknya saya punya anak punya is istri istri berarti berarti ya bawa anak perempuan saya punya anak laki-laki Ivi Ivi yeah. Ivi itu dia perempuan Rondo sudah punya anak perempuan maka saya menikahi anak perempuan ini boleh punya anak perempuan. Kalau tadi yang saya sebut tadi yang masih mahrum ini punya uh, istri, istri langsung, yeah. punya anak perempuan, punya anak perempuan lagi, beda. Ya tapi ini istri langsung loh. Namun kalau tadi itu istri dari anaknya, punya anak perempuan lagi. Beda. Karena anak perempuan ini sudah dibawa oleh perempuan ini dengan laki-laki yang lain, bukan secara nasab. Iya. Jadi nggak ada kaitannya. Nah, cucu menantu. Ya, kalau tadi itu cucu tiri, kalau ini cucu menantu. Gitu istilahnya. Tiri juga. Cucu menantu tiri. Sudah ya? Paham ya kenal bisa ya? Paham ya? Jadi saudara tiri boleh di nikah semangat ulama. Terus tadi cucu menantu tiri boleh di nikah Ada yang tanya dulu ini? Cucu menantu tiri orang ini loh saya punya anak laki-laki ini loh, nikah dengan perempuan yang sudah punya anak dengan saya sudah punya anak anak perempuan maka saya dengan cucu menantu kiri ini boleh nikah anak dirinya itu tadi Namun juga kalau tadi istri punya anak perempuan dan dia istri punya anak perempuan berarti apa? Anak ini loh punya anak perempuan lagi. Jadi ini tetap tidak boleh dinikahi. Jadi kalau manggil menantunya boleh mertua boleh menantu. Yang mana? Yang istrinya istri itu. Ya kalau nikah. Berarti manggilnya bisa mertua. Ya kalau nikah. Sudah? Ada yang tanya dulu lagi? Sedikit lagi paham? Iya, gue tahu seperti itu ya. Baik. Kalau saya punya keponakan, boleh dinikahi ya Punya keponakan perempuan. Saya punya adik, punya adik punya anak perempuan, boleh nggak dinikahi? Masuk yang mana? Masuk ke kok? Nah, sisanya tadi yang karena keturunan. Iya kan? Jadi karena keturunan. Nah sekarang eh, saya punya keponakan tadi, punya keponakan nikah lagi uh, nikah dengan perempuan janda bawa anak perempuan boleh boleh boleh boleh nggak boleh ya karena bukan keturunan keturunannya oke jadi itu paham ya nah sekarang bicara lagi yang ke Kemarin itu karena nasab, kemudian karena nikah, sekarang yang ketiga karena persusuan. Mahram selamanya karena persusuan. Nomor tiga. Mahram selamanya karena persusuan. Kan kemarin Pak masih ini masih mahram selamanya loh. Iya. Kemarin mahram selamanya karena keturunan. Ya nasab nih. Yang kedua karena tiga Yang ketiga karena persusuan. Sekarang kata Guru ada disebutkan situ syarat-syarat jadi mahram karena persusuan. Coba lihat di buku, ada nggak syarat-syarat jadi mahram karena persusuan? satu ibu susuan dan ibunya karena ah, mereka menjadi nah, bukan lompat lagi lompat lagi terus sebab syarat syarat-syarat pengharapan karena persusuan nah sekarang bagaimana karena cuma menyusui dari yang lain jadi mahal sekarang dibahas ke judulnya syarat jadi mahram karena persusuan. Ini ibu ada yang punya ACG, ya kemudian ada bayi yang lain itu menyusui. Ini nanti jadi mahrum, namun ada syaratnya di sini. Nah ini ada ibu yang menyusui nggak di sini? Ada? Nah ini ada bayi yang lain yang belum ibunya itu belum keluar asinya, kemudian menyusui pada yang yang sudah punya asi. Nah sekarang gimana ini bisa jadi makro? Nah, sekarang kita tadi bilang apa secara? Jadi mahrum karena sesuatu Satu. Satu. Lima kali sesuatu Lima kali sunnah. Jadi dia lima kali nyusu secara terpisah. Oke, ini sekarang nyusu, kemudian jam 8 datang lagi. Maaf, ini jam 9. Jam 9 nyusu, jam 10 datang lagi. Sudah dua. Besok pagi datang lagi, tiga. Besok jam 9 datang lagi, empat. Sorenya datang lagi, lima. Sudah lima kali berarti sudah jadi makro. Saya ulang, tadi berapa? 5 kali coba salah pertama apa? 5 kali sesuai secara terpisah. Kemudian yang kedua, yang disusui yang disusui maksimal dua tahun usia maksimal dua tahun usia berarti kalau sudah tiga tahun nggak bisa sudah enam tahun nggak bisa. Dia ya, bisa real. Misalnya dia ya, lepas asinya kemudian taruh di gelas, kemudian disusuin nanti. Bisa seperti itu. Nggak mesti langsung loh ini. Sudah? Yang pertama syaratnya apa? Lima kali sesuai. Syarat yang kedua maksimal 2 tahun usia. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun maka tidak jadi mahram. Ya, paham? Ya. Jadi kalau dari syarat yang kedua itu nggak usah lagi ditanyakan gimana kalau suaminya yang ini sunnah. Ini sudah gak jadi pertanyaan lagi, sudah tidak memenuhi syarat. Kan nah sekarang Datar. Yang menjadi mahram karena persusuan. Diri bawahnya. Yang menjadi mahram karena persusuan. dalam huruf dilihat dari laki-laki. Maksudnya disusui si anak laki-laki. Ya. Dilihat dari anak laki-laki mah, dilihat dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki disusui. Yang pertama, coba baca ini. Ada tadi kan? pertama itu besok. Yang pertama. Satu, ibu susuan dan ibunya. Nah, ibu susuan. Misalnya saya kecil, misalnya saya kecil. Ya, ini ibu yang menyusui saya. Berarti yang menyusui saya ini jadi mahal satu. Dia punya ibu lagi di atas nenek susu berarti kan tapi dia nggak ambil dari neneknya ya ambil dari ibunya ini susu deh nah berarti atas ini juga sama sampai simbah-simbahnya terus ke atas ya Jadi yang pertama ibu susuan dan ibunya ke atas Tidak. Jadi sumber-sumbernya ke atas terus itu. Jadi nanti panggil bahasiswan gitu. Terus yang kedua, baca. Dua anak-anak perempuan dari ibu susuan, nah. baik yang lahir sebelum dia disusui ibu susuannya atau setelahnya. Nah. Berarti apa? Saudara susuan. Nah sekarang ditulis yang kedua Anak perempuan dari ibu susuan Baik ini tadi G, gak usah catat Baik ini dia menyusui Ini anak saudara susuannya ini sudah ada Ataukah nanti setelahnya Tetap itu semuanya saudara sesuai. Sekarang yang ketiga. Tiga, sadari ibu susuan karena dia telah menjadi bibinya dari jalur ibu. Nah, ini ibu susu. Ini, ini ibu susu. Punya saudara Dua. Kita panggil apa berarti? Lek. ya kan? Iya toh? Ini ibu susu punya saudara ya berarti kita kita panggil bibi tadi itu ya ini masuk ke mahram jadi itu yang ketiga ya boleh sesuatu berarti yang ketiga saudara perempuan dari ibu susuan saudara perempuan dari ibu susuan Ya, yang keempat dan seterusnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya sudah, Pak Yesus susu dipahami. Iya. Makanya kalau punya asi hati-hati memberikan asi pada orang lain. Diingat dulu pernah kasih asi sama siapa dulu? ibu Itu masuk anak susuan ya. Maka coba para ulama sampai bahas loh. Ini misalnya jadi saudara susu, deh. Ini kan ibu susunya tadi punya anak perempuan. Dan ini ibu susunya ini diberi kepada siapa saja. Maka nanti bisa difonis atau bisa difatwakan satu misalnya orang ini dia buta wanita karena ini hasilnya kurang dia berikan dia berikan berikan maka bisa jadi semua anak ini tidak boleh dinikahi oleh anaknya sendiri sampai segitunya pilih Nanti pilih-pilih. Jadilah pilih-pilihnya juga yang sesuai itu orang-orang yang baik, bukan orang yang nakal. Seperti itu punya pengaruh. Daripada misal nanti masalah sesuatu kok babel kayak gini. Kan ada yang tanyakan untuk Iya. Kalau bapak nikah empat kali, terus ibu yang kedua. Bapak nikah empat kali. Nikah empat kali. Lalu anak dari ibu kedua nikah dengan anak dari ibu satu. Bisa nggak tadi? Bisa. Saudara. Berarti saudara ini gimana? Bapak nikah empat kali, terus ibu yang pertama mempunyai anak Ya boleh itu ya kalau dia nikah dengan perempuan, di perempuannya punya bawa anak, dan bukan dari dia. Itu baru saudara tiri nanti jadi. bisa jadi karena sebab cerita, bisa jadi karena sebab persusuan. Ya kalau seperti itu ya berarti jadi anak Islam. Ada lagi? Ini susah sesuatu kayak gitu harus paham ini. Besok nanti keluar loh di ujian. ini mau pakai nyiru pun belum bisa jawab ini. Ini tidak pakai nyiru, bukan pakai nyiru. Sabon? Nah sebelum ibu pulang, ini semuanya beri nanti pegang kotaknya nanti mau difoto. Disuruh bawa ke Jogja. Eh, saya bilang tuh kalian dalam majlis monggo ya, Subhanallah